Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita mengucapkan kalimat mulia, kalimat suci kepada Zat yang Maha Suci, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, Tunggal, dan satu-satunya yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan akan memusnahkan semua yang berada di bumi dan di langit. Dan dia Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk mengucapkan salam untuknya. Dipilih secara khusus untuk menutup risalah kenabian dan kerasulan dan juga Sang Pencipta Allah telah menjadikan ibadah untuk orang-orang beriman, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita tentang surga berlanjut di pasal 17 tentang wanita ahli surga. Ada alasan rasional dulu. Kenapa Al-Quran banyak menyebutkan tentang bidadari? Dan kenapa ada sebutan tentang bidadara tapi tidak sebanyak bidadari. Bidadara disebutkan tentang wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan laki-laki yang tampan, yang bersih. Tapi di beberapa ayat, kalau bidadari umumnya setiap ada penyebutan <coughs> tentang surga pasti ada. Sebagian ulama memberikan contoh rasional yang paling banyak dibebankan hukum syariat dari laki-laki dan perempuan siapa? Laki-laki. Laki-laki tidak kenal namanya libur sholat, libur puasa. Perempuan ada liburnya enggak? Ada pada saat haid. Dia enggak boleh sholat, haram dia sholat. Jadi kalau ada laki-laki umur 60 tahun, dan perempuan umur 60 tahun, laki-lakinya sholat dari umur, anggaplah dari 15 tahun setelah balik. Berarti dari 60 tahun itu dia mengisi waktunya 45 tahun sholat. Perempuan biasanya normalnya orang haid sebulan sepekan. Berarti ada seperempat dari umur perempuan yang tidak dipakai sholat Benar nggak? Jadi kalau misalnya umur 45 tahun tadi, berarti kalau kita bagi 4, laki-laki full sholat karena tidak ada liburnya sholatnya. Kalau dia tidak sholat dia berdosa. Perempuan justru di masa haid, kalau sholat dosa. Nggak boleh sholat. Berarti ada jedah waktu, kalau dia seminggu sebulan, berarti seperempat dari umur dia sebulan. <clears throat> kalau kita total dari 45 tahun, seperempatnya berarti. Kalau kita bagi, tentunya itu waktu yang cukup banyak. Kalau 45 tahun kita bagi 4 berapa? 11 <coughs> setengah tahun. Berarti ada 11 setengah tahun selisih sholat antara laki-laki sama perempuan. Betul enggak? Baik. Jadi ada di sini jedah waktu dari hukum-hukum syar'i di mana laki-laki memang lebih banyak bebannya, ha, wajib cari nafkah. Perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah. Dia tahunya sebelum nikah, ayahnya yang urus. Ada wali, dia sudah nikah, suaminya yang urus. Selama belum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Walaupun dia gadis tua. Ayahnya meninggal, saudara kandungnya, pamannya. Gak bisa dibiarkan perempuan tanpa ada wali. Ada harus yang nanggung dia. Kalau laki-laki, batas pemberian nafkah hanya sampai balik. Kalau sudah balik, ayahnya nggak punya kewajiban lagi memberikan nafkah. Dia sudah harus bekerja sendiri. Kalau ada di antara kita <clears throat> sekolah SMA, S1 dibiayai oleh ayahnya, itu cuma sunnah. Bukan kewajiban ayahnya itu. Apalagi kalau sampai ayahnya belikan kendaraan segala macam, itu tambahan itu semuanya. Ekstra. Tapi kalau perempuan wajib. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Wajib cari nafkah, wajib sholat berjamaah, wajib antar jenazah, wajib jihad. Banyak beban-beban hukum kan? Berarti memang laki-laki harus lebih banyak motivasinya. Supaya dia mau rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Jelas ini? Jadi itu alasan yang pertama, kenapa bidadari banyak disebut. Alasan yang kedua, ada bedanya antara laki-laki sama perempuan. Misal, kalau antum punya anak laki-laki, <coughs> kalau mau dia cepat selesai kuliah atau mau selesai sekolah, gampang. Bilang gini, nak kalau kamu selesai kuliah, ayah nikahkan. Kira-kira semangat gak dia? Nah itu, <laughs> Ada pengakuan langsung. Kalau laki-laki kita bilang, nak selesai sekolah, ayah nikahkan. Selesai SMA ayah nikahkan, yang penting kau ranking satu. Dikejar ranking satu sama dia. Karena bagi dia nikah itu prestasi. Punya pasangan perempuan prestasi. Emang begitu sifat jantannya itu. Sekarang kita balik. Kalau anak perempuan kita bilang, nak selesai SMA ya nikahkan. Bagaimana dia? Ketakutan. Gak mau dia nikah. Sengaja dia tidak luluskan nanti. Saya yakin akhwat di bawah jawabannya sama. Sekarang ada jawaban kedua kan? Kenapa Al-Quran ceritakan bidadari, nanti kita lihat sifat-sifatnya cantik, putih, begini, begitu. Karena laki-laki kalau di itu dimotivasinya semangat. Hah? Perempuan tidak butuh itu. Laki-laki ganteng, putih, nggak perlu dia. Karena memang secara fitrah memang dia tidak terlalu buku tuh di situ. Udah tangkap rasionalnya? Karena banyak orang belum. <laughs> Karena banyak orang salah faham, termasuk para orientalis. Mereka mengatakan Al-Quran itu ada cerita pornonya. Mereka bilang gitu. Terbukti bicara masalah bidadari. Bidadari itu kulitnya putih, cantik, perawan, segala macam. Dianggap itu adalah bahasa porno. Karena sebenarnya bukan itu. Allah sebagai pencipta mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap lawan jenis. Makanya perempuan lebih suka kalau bahas surga tentang perhiasannya. Nanti banyak emas, mutiara. Nah itu semangat dia. Kalau bab itu dibahas seperti semangat antum malam ini. <laughs> Jadi memang Allah berikan masing-masing motivasi. Jelas ya? Jangan main lagi belum. Jadi ini alasan. Sebelum kita panjang lebar membahas masalah itu. Ada beberapa <coughs> dinukil dari ikhwah ikhwa kita. Dari kaum salaf, kita anggap dulu orang-orang terdahulu sebelum kita. Mereka kalau berjihad, mau masuk medan perang, salah satu motivasi yang paling kuat membuat mereka mau tumpahkan darahnya menghadap musuh bidadari. Mujahid itu kalau disampaikan nanti kalau mati dapat 70 bidadari. Allahu Akbar langsung. Semangat. Musuh jadi kecil depan mata dia. Coba kalau masuk surga nanti kamu dapat pakaian sutra. Pakaian sutra. Hah? Biasa saja. Benar nggak? Banyak pengakuan malam ini. <laughs> Di surga nanti kamu dapat minum susu. Susu. Biasa. Madu. Dia berpikir biasa. Ada bidadari, kulitnya putih, perawan terus. Nah, baru dengar aja sudah panas ini. <laughs> Gimana kalau dapat benar tuh? Lo pasti, ndak usah ragu, pasti dapat. Bahasan kita bukan hanya untuk dongeng, Emang ini janji dari Allah sebagaimana yang lainnya. Tapi saya coba mengungkap dulu wacana, membuka wacana teman-teman sekalian. Kenapa Al-Quran bicara masalah itu? Karena ayatnya rinci sekali. Seperti mutiara, seperti ini, seperti itu digambarkan. Gambarannya. Dan itu ada alasan jelas. <coughs> Kita akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang wanita ahli surga dan kita akan bicara tentang dua di sini. Wanita ahli surga adalah wanita asli beriman dari bumi yang hidup di surga nanti. Karena ini akan menjadi pemimpin para bidadari. Semua wanita mukminah di, di dunia itu akan jadi pemimpin seluruh wanita di surga. Makanya sabda Nabi SAW, empat orang dari wanita, pemimpin seluruh wanita di surga Bukan cuma para bidadari, para orang beriman pun nanti dia pemimpinnya. Disebutlah Khadijah, Maryam, Asia dan Fatimah. Dianggap penghulunya wanita penghuni surga. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kalau penghuni wanita penghuni surga maksudnya dari dunia yang beriman lalu kemudian masuk surga lalu kemudian turun ke bumi menghempaskan satu kain kepalanya maka wanginya tercium di seluruh muka bumi ini. Itu adalah wanita beriman yang akan jadi pemimpin para bidadari. Di sini teman-teman sekarang kita akan temukan penjelasan tentang bidadari yang sangat rinci secara fisik, matahnya, kulitnya, segala macam. Yang berarti wanita dunia akan lebih cantik dan sempurna daripada itu. Karena mereka pemimpinnya. Saya sudah bilang di akhirat tidak ada kata jelek. Enggak ada lagi kulit hitam. Enggak ada lagi orang yang buruk hatinya. Posternya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub alaihi wassalatu wassalam. Jadi nggak ada lagi dunia saja ini. Orang ini jelek, orang ini pendek, orang ini gemuk, sudah nggak ada lagi semua. Itu di akhirat sudah berbeda. <clears throat> Berarti wanita ahli surga dari dunia yang beriman lebih baik dan lebih sempurna daripada apa yang kita bahas nanti ini. Jelas? Baik. Kita bacakan dalil pertama surah Al-Waqi'ah di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan dan sifat para bidadari yang berarti pengurus ya <clears throat> dan pelayan di surga nanti. ayat 22 sampai 23. lebih mudah di HP ya, oke. Okay. Al-Waqi'ah ini sudah pernah kita bacakan ya? Sudah, sudah. Sudah pernah dibacain dulu? Baik. Kita hanya baca sekarang khusus masalah bidadari dijelaskan di dalam ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah jelaskan di sini, saya akan bacakan dulu dari ayat 15 ya. Ala sururim maudunah Para ahli surga itu mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. Semua tembok, semua tempat duduk, semua tempat sandar mereka itu penuh dengan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandarkan di atasnya sambil berhadap-hadapan. Ini sudah saya jelaskan tafsirnya berhadap-hadapan maksudnya adalah mereka bisa ketemu setiap saat pada saat dia ingat temannya si Fulan, begitu terlintas dia langsung terbawa dengan singgasananya ke istananya temannya. Bisa langsung ketemu tanpa jalan kaki lagi. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ini yang dimaksud dengan bidadara. <coughs> Tugasnya para bidadara itu bi wa abariqa wa ka'sim min ma'in mereka membawa gelas, ceret, dan piala atau sloki berisikan minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Karena minum menerus terus menerus minuman tersebut. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun dan buah-buahan apapun yang mereka inginkan atau mereka pilih. Walahmi toirim mimma ishtahun dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Saya sudah jelaskan pada saat itu di pertemuan yang lalu kalau burung berterbangan di surga kemudian dia lihat dia kagum lihat bentuknya lalu dia bayangkan ini dagingnya seenak apa ya kalau digoreng kalau dibakar kalau direbus dan seterusnya maka akan terhidang di hadapannya seketika lalu Allah jelaskan wahurun ain dan pada bidadari yang bermata indah. Salah satu hal yang mendasar dari wanita adalah mata. Ya. Makanya Allah sebutkan ciri pertama bidadari adalah bermata indah. Makna yang lain bermata jelita. Sebenarnya hurun in di dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang kalau in bisa diambil dari mata, hur adalah sesuatu yang indah. Mata indah, tapi ini ciri daripada orang-orang atau para bidadari yang melayani di surga. Lalu Allah sebutkan, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Perumpamaan wanita atau bidadari itu laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Kalau mutiara itu bersih, baru dibeli, disimpan, ditutup di satu tempat, maka dia begitu dibuka seperti mengeluarkan cahaya. Itu makna daripada <coughs> firman Allah di sini. Bisa juga makna hurun in adalah sesuatu yang selalu mengindahkan mata orang yang melihatnya karena keindahan matanya sasaran itu. Kadang-kadang digunakan juga untuk melihat burung yang indah matanya atau hewan mungkin yang memiliki kelopak mata dan seterusnya itu bisa dibahasakan tapi yang lebih tepat dilarikan kepada bidadari. Penulis menjelaskan sini al-maknun ka'amthalil lu'lu'il maknun ialah yang tersembunyi, lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernian warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Maksudnya matanya. Jadi mata itu kalau tidak kena angin, nggak kena matahari, maka yang putihnya putih bersih. Urat-uratnya nggak kelihatan, bersih sekali. Makanya dikatakan di sini diterjemahkan yang tidak kena, tidak berubah karena sinar matahari. Biasanya orang kalau habis lihat matahari atau lihat cahaya seperti ini, itu urat-urat matanya terlihat. Karena seperti terlalu memaksakan untuk menangkap cahaya. Karena tidak adanya sinar matahari yang terik di surga, sehingga mata mereka bersih terus. Ya. Plus lagi dikatakan atau permainan tangan, dikucaknya mata membuat kadang-kadang berubah menjadi merah misalnya. Maka yang dimaksud dengan ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan, tidak pernah berubah kejernian warnanya, artinya matanya selalu jernih dan bersih. Ini biasanya bisa dilihat dari mata anak-anak kecil ya. Yang belum biasa keluar rumah, biasanya memang kelihatan bersih sekali putihnya. Dan yang di tengah-tengahnya juga warnanya pekat seperti warna aslinya, coklat misalnya atau hitam dan seterusnya. Itu maksudnya yang dijelaskan dalam surah Al-Waqi'ah. Dan ini kita lihat teman-teman bagaimana rincinya Allah menyebutkan itu. Makanya para salaful ummah dulu mereka kalau mau berjihad, baca ayat-ayat tentang jihad dan kebanyakan mereka mengulang-ulangi tentang bidadari ini. Sampai pernah ada yang sering mengucapkan hadis tentang dan ayat tentang bidadari ditegur oleh temannya. Kenapa kamu baca terus masalah bidadari? Nanti akhirnya syahwatnya bisa bangkit. Gitu. Kata dia dari mana syahwat bisa bangkit di medan perang? Tapi ini yang memotivasi kami mau mati gitu. Maka dia baca dan teman-temannya mengingatkan memang kalau ini betul tidak ada salahnya. Karena ini janji Allah gitu ya. Boleh saja mengejar apa yang Allah janjikan berarti bentuk kepatuhan kepada Allah ya. Bahkan itu target tertinggi dari ibadah. Misal Kenapa kamu bangun sholat malam? Oh saya bangun sholat malam supaya doa saya mustajab. Bolehkah itu? Bukan cuma boleh, memang itu harus begitu. Karena di situ janji Allah memang doa mustajab. Bolehkah saya bangun sholat malam supaya hajat saya dipenuhi oleh Allah? Memang harus begitu. Bolehkah saya puasa supaya dijauhkan dari api neraka 70 tahun setiap harinya? Memang harus begitu. Bolehkah saya pergi haji supaya dibersihkan dosa-dosa saya semua seperti baru lahir? Memang itu targetnya. Bolehkah saya ibadah masuk surga supaya dapat bidadari yang dijanjikan? Memang harus begitu. Karena janji Allah itu tidak mungkin salah. Dan kalau ditanamkan di dalam hati maka kita akan semangat mengerjakannya. Orang tidak putus asa karena janji-janji itu. Sebagaimana juga ancaman Allah berlaku. Bagi semua pelaku maksiat, Hukuman-hukuman Allah berlaku dan harus kita yakin. Tidak ada orang yang bermaksiat tidak dihukum oleh sang pencipta. Mustahil. Kita harus yakin. Dia bohong, dia riba, dia zina, dia apa saja. Hukuman Allah akan datang. Kecuali dengan Allah orang-orang yang Allah memang karuniahi ya, Allah rahmati, memang dia segera taubat. Mungkin kuasa Allah kita nggak tahu, tapi umumnya teorinya harus kena hukuman. Dalam surah An-Naba, maaf, kita ke surah Ar-Rahman dulu, karena di buku kita tidak disebutkan. <clears throat> Oh masih Al-Waqi'ah sebentar, kita masih di Al-Waqi'ah dulu. Al-Waqi'ah ada di halaman sebelahnya, halaman 66 itu ayat 35 sampai 37 Allah ulangi lagi tentang masalah bidadari. Ayat 35 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." <coughs> Setelah Allah jelaskan, maaf saya baca dari ayat 27 saja ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, maksudnya menerima bukunya dengan tangan kanan. Alangkah muliahnya, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Dikatakan oleh Allah fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub dan air yang mengalir terus-menerus tidak pernah habis. Wa fakihatin kathirah dan buah-buah yang sangat banyak la maqtu'atin wala mamnu'ah yang tidak berhenti berbuah. Kata ulama tafsir dicabut, dipetik keluar lagi buah yang sama. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan buah yang tidak pernah berhenti setiap dipetik keluar buah yang baru lebih manis dari sebelumnya. Seterusnya begitu. Dan dikatakan <clears throat> dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Lalu dikatakan wafurushim marfu'ah dan juga kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Lalu Allah bilang inna ansha'na hunna insya'a dan kami menciptakan secara khusus bidadari-bidadari itu secara langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat para bidadari melalui proses lahirnya dari rahim seorang wanita. Allah ciptakan langsung jadi, makhluk yang jadi sebagaimana Allah ciptakan para malaikat. Faja'alnahunna abkara dan kami jadikan mereka perawan-perawan. Perhatikan tadi dalam Al-Waqi'ah juga sama sebelumnya dirincikan tentang mata yang jeli. Sampai seperti ya, mata yang tidak maknun yang tidak pernah terkena sinar matahari dan tidak pernah dikucek atau dirusak dengan tangan. Di sini dia kami jadikan mereka perawan-perawan, kata para ulama tafsir setiap digauli kembali perawan lagi. Habis digauli kembali perawan lagi. Terus begitu terjaga kesuciannya. Lalu Allah bilang, uruban atraba. <coughs> dan sifatnya bidadari tersebut penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan uruban atraba adalah cintanya hanya untuk suaminya yang Allah sudah tentukan nggak akan pernah teralihkan, tidak akan pernah melirik, tidak akan pernah cenderung dengan ahli surga yang lainnya. Satu itu ya satu itu, sampai selamanya, abadi. Jadi suaminya selalu bahagia, tidak pernah khawatir ini akan lihat laki-laki lain misalnya, sudah nggak ada. Itu makna daripada uruban, kemudian ditambah dengan atroba, yang berarti juga di situ <clears throat> yang sebaya umurnya, kata para ulama tafsir adalah umurnya begitu terus, Begitu dia lihat dengan penuh kecantikannya akan seperti itu terus tidak akan pernah berubah. Kata sebagian ulama tafsir, atraba tidak akan keriput, tidak akan berubah warna kulitnya, tidak akan berubah tinggi dan semampai tubuhnya, tidak akan berubah kejelian matanya, tidak akan berubah rambutnya, tidak akan berubah semuanya. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang sifat ini. Kemudian kita pindah ke surah sebelumnya, Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman juga terinci. Disebutkan Kita mulai baca dari <coughs> ayat 46. Ar-Rahman surah sebelum Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud dengan ada dua surga adalah surga untuk manusia dan surga untuk jin. Dan ada mufassir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Dan pendapat yang paling kuat adalah dan bagian takut pada Tuhannya, pendapat pertama bilang mendapatkan dua surga maksudnya jin dapat surga sendiri, manusia punya surga sendiri. Walaupun dia satu lokasi semuanya, tapi karena luasnya jin sama manusia dibuat di dunia tidak interaksi, di akhirat juga tidak akan interaksi. Tapi yang beriman di antara mereka masuk surga. Karena surah Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan kalau jin sama manusia sama beban hukumnya. Sama mengerjakan perintah, sama dapat fadilahnya atau pahalanya dan sama dapat ancaman bagi pelaku kemaksiatan sebagaimana iblis mur, e, maksiat kepada Allah, Allah hukumkan neraka. Berarti jin beriman masuk ke surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata ulama tafsir mereka memiliki dua surga adalah Orang yang patuh pada Allah, dia dapat surga di dunia. Allah berikan dia kenikmatan biologis di dunia sama pasangannya. Allah berikan dia kenikmatan makanan. Allah berikan dia kenikmatan dunia. Ini semuanya enak bagi dia. Cobaan pun datang dia lalui dengan keimanan. Di akhirat juga dia akan masuk surga. Dan ini seperti perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Maksudnya surga dunia itu keimanan ilmu agama dan keimanan sehingga dia selalu tentram dalam menjalani kehidupan ini. Dia selalu bersyukur dengan makanannya, dengan minumannya, dengan pernikahannya, dengan pendapatannya. Maka dia seperti di surga dan di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan, <clears throat> Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? Zawata afnan di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Fabi ayyala ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihi ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Dari beberapa ayat yang sudah kita sebutkan sampai 52 ini, pendapat ulama yang paling kuat mengatakan dimaksud surga sini adalah surga jin dan manusia. Itu yang lebih kuat pendapat karena memang dikatakan disebutkan ciri daripada dua surga itu. Dua-duanya ada buah-buahan, dua-duanya ada air yang memancar. Jadi sama saja fasilitasnya. Manusia sama jin diberikan sama yang beriman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? <clears throat> Maka nikmat Tuhanmu yang mana ke yang kamu pungkiri lagi atau dustakan? Fihima min kulli fakihatin zaujan mereka bersandar, maaf, di ayat 52, di dalam kedua surga tersebut terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan, maknanya berpasang-pasangan bisa kecil dan besar, atau warna dua warna yang berdekatan, atau dua rasa yang berbeda. Misal disebutkan ada pohon lima, ada pohon anggur, ada pohon eh, apa namanya kurma, itu menandakan memang di surga setiap buah selalu ada dua macam. Sama kurma tapi rasanya berbeda, warnanya berbeda. Sama delima, warnanya berbeda, rasanya berbeda. Tapi dalam satu tangkai. Itu makna daripada ayat yang baru kita bacakan. Kemudian dikatakan, Fabi ayi رَبِّكُمَا rabbikuma maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan lagi, muttaki'ina ala furushim بَطَائِنُهَا min istabrak, wajanal jannataini dan maka mereka bersandar semuanya ahli surga di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ini sudah kita jelaskan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar ya, kalau tidak salah. Beliau mengatakan Allah telah menceritakan kepada kalian tentang dalamnya permadani itu dari sutra yang halus. Maka bagaimana di luarnya? Fabi ai ala rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu Allah mengatakan fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini saksi bahasan kita. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang mem yang membatasi pandangan. Maknanya tidak akan melihat kecuali suaminya yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahkan di dunia kan kita masih disentuh oleh ayahnya, oleh mahramnya, ya, laki-laki. Bidadari tidak ada orang tuahnya. Maka tidak pernah ada yang sentuh dia kecuali nanti suaminya dari ahli surga. Jadi luar biasa perempuan ini. Sama sekali nggak pernah tersentuh oleh laki-laki kecuali suaminya dan kuncinya patuh. Ngerti ya hamba Allah? Baik. Dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah sebutkan lagi cirinya. Ka'annahunnal yakutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka permata yakut dan marjan. Yakut dan marjan adalah permata-permata yang ditemukan tergendam di bawah air, baik lautan atau sungai. Warnanya selalu berwarna-warni dan pada saat dinaikkan dari air kena cahaya matahari mengkilat. Itu, itu dijelas, itu disebutkan dengan istilah yakut dan marjan. Maka Allah menggambarkan para bidadari itu seperti itu sifatnya, seperti permata yang ter, di dalam lautan pun di dalam air berwarna terang, dikeluarkan lebih terang lagi. Artinya pada saat belum bertemu suaminya, masih di istana-istana di surga, terjaga tidak pernah ada yang lihat, disiapkan oleh Allah Subhanahu diciptakan langsung. Kemudian di, pada saat ketemu sama suaminya seperti permata yang dikeluarkan jauh lebih bercahaya dan lebih cantik dari sebelumnya. Maka Allah mengatakan Fabi ala ala'i tukadziban. Artinya nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Untuk apa tidak ikutin perintah Allah sementara nikmat sudah jelas di depan mata? Tinggal mengakukan kepatuhan maka dapat ini. Lalu kata Allah penyebabnya hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan kepatuhan adalah kebaikan pula? Kita pindah beberapa ayat setelahnya Atau saya baca saja, lanjutannya saja langsung. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dan selain dari surga itu ada dua surga lagi. Maksudnya adalah setiap orang mukmin akan diberikan surga tambahan ekstra dari kepatuhannya. Jin dan manusia. Mudhammatan Kedua surga itu kelihatan hijau, tuah warnanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Fihi ma ainani nadhakhatan. Di dalam kedua surga itu terdapat dua buah mata air mata air yang berpencar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan, di antaranya kurma dan delima. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Maksudnya mau apa lagi lebih daripada itu? Sudah jelas-jelas tinggal patuh dapat. Lalu Allah sebutkan kembali bidadari. Berarti kan terulang-ulang Allah berikan sebagai motivasi. Fihinna khairatun hisan di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Kata ulama tafsir yang maksud dengan baik-baik adalah santun tutur katanya, syahdu, tutur, eh, tutur tatapan matanya, lembut jamahan tangannya, penuh dengan cinta. Jelita adalah cantik yang di atas rata-rata. Maka dibahasakan dengan jelita. Makanya Allah sebutkan khairatun hisan kebaikan-kebaikan yang sangat baik <clears throat> dan jelita. Hisan itu sangat bagus dan sempurna. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu Allah bilang lagi tentang bidadari. Hurum maksuratum fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Kata para ulama disebutkan tentang kemah ahli surga, adalah satu kemah di surga tingginya 60 siku ke langit, ya, lebarnya seluas pandangan matanya dan di setiap kemah ada satu bidadari dari istrinya yang tidak melihat istri yang lain di kemah yang lainnya. Lalu dikatakan fabi ala ala'i rabbikuma diban maka nikmat Tuhanmu yang mana ke yang kamu dustakan? Lam yatmithunna insun qablahum koblahum walajan Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Dan saya sudah bilang tadi, manusia termasuk kalau kayak di dunia, ayahnya. Ya. Mungkin laki-laki umumnya menyentuh anak perempuan kalau belum balik. Mungkin kalau dia sakit dokter menyentuhnya. Mungkin kalau dia jalan <clears throat> digandeng oleh pamannya. Atau mungkin di sekolahnya ketemu sama temannya karena belum balik. Misalnya dianggap nggak masalah bergandengan tangan. <clears throat> Semua itu tidak ada pada bidadari. Allah ciptakan, tunggu tunggu di istana, lalu datang suaminya, sama suaminya saja interaksi. Gak ada kejenuhan, gak ada putus asa, semuanya kebahagiaan dan ketentraman. Lalu dikatakan, "Fabi Maka nikmat apa lagi Tuhanmu yang kamu dustakan? Kata Allah disebutkan Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi ini ciri daripada bidadari yang disebutkan di dalam dua surah Al-Quran. <clears throat> Kita dengarkan sekarang penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh masih ada surah Naba belum dibaca. Surah Naba di sini disebutkan ayat 31 33. <clears throat> <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Yang sudah kita jelaskan tadi, yang dimaksud dengan sebaya adalah mereka tidak pernah berubah Sebagian ulama tafsir mengatakan kaib yang di sini dikatakan kawaibah jamaknya adalah wanita cantik yang ranum kedua buah dadahnya. Atrab adalah usia yang sebaya, artinya tidak pernah berubah penampilan dia sampai semuanya terjaga. Ya. Yang dimaksud juga dengan di sini ranum disebutkan dalam buku kita adalah tidak akan jatuh buah dadahnya. Seperti itu rinciannya. Tidak usah dibayangkan ya. Lalu dikatakan dengan abkar <coughs> sebagaimana dikatakan di dalam ayat <coughs> abkar jamak daripada bikir yang berarti gadis seterusnya. Dan dikatakan uruban adalah wanita yang selalu mencintai suaminya saja. Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini. <coughs> Jangan bertanya dulu. Nanti bertanyanya. Anas radhiyallahu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Pergilah di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pergi berjihad, pergi menuntut ilmu, pergi e, mencari nafkah yang halal di jalan Allah di pagi dan sore hari Sekali perjalanan seperti antum hadiri majelis ilmu insya Allah, itu lebih baik pahalanya nanti di akhirat daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW lanjutannya, sungguh busur salah seorang dari kalian yang dia pakai untuk berperang, berjihad. Atau tempat cemetinya saja. Tempat dia meletakkan anak-anak panahnya, tempat dia menaruh pedangnya. ya Sungguh cemeti seseorang di antara kalian lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, Allah SWT berikan balasan apapun yang dia pakai sebagai perangkat perangnya itu diberikan balasan sebesar tadi. Seandainya kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi dan hadis ini yang menjelaskan tentang wanita dunia yang beriman kemudian masuk surga. Bagaimana kelebihan mereka kalau seandainya satu wanita ahli surga turun ke bumi setelah mereka masuk dunia surga, niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harum, dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya. Kemudian hadis yang lain, riwayat Bukhari juga. <clears throat> Kata Nabi alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr, wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyyin fis sama' likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhu sukihima min wara'il laham wa ma fil jannati a'zab." Rombongan pertama yang masuk surga adalah wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing dari setiap penghuni surga akan membawa dua orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada yang hidup membujang. Ya. Jadi yang bujang-bujang nggak usah khawatir. Pasti nikah nanti di surga. Ya. Makna daripada dan tidak ada yang membujang berlaku pada laki-laki dan perempuan. urama <coughs> rincikan, <coughs> kalau ada anak kecil meninggal masih kecil, sebelum balik misalnya, memang dia belum alam menikah, nanti di surga kan umurnya 33 tahun. Dia juga akan diberikan pasangan oleh Allah. Kalau laki-laki dia punya hak sebagaimana haknya laki-laki umumnya mendapatkan istri dari bidadari. Kalau dia wanita di surga dari dunia dan dia misalnya wanita meninggal sebelum balik atau dia meninggal tidak sempat menikah, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu dari ahli surga. Ini yang dimaksud dengan tidak ada yang membujang lagi. Hadis yang lain adalah hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Ausat dengan sanad bagus dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma' Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Artinya orang nanti di surga itu kalau duduk, kadang-kadang kita kalau bersantai di satu tempat, satu jam, orang sudah jenuh. Ya. Pengen pindah ke tempat lain. Kita datang ke satu tempat enak, nyaman, duduk satu jam, dua jam, jenuh pengen pindah tempat lain. Tapi kalau di surga, sekali duduk saking nikmatnya 70 tahun dia nggak pindah. Kalau di dunia sudah ubanan ini. <laughs> Tapi seperti itu, seseorang duduk santai di surga, di salah satu sudut istanahnya, selama 70 tahun sebelum dia pindah ke tempat lain. Saking asyiknya dia nikmatin sampai 70 tahun. Tapi memang sudah tidak ada lagi hitungan waktu di sana. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya. Dia melihat wajah dia di pipi istrinya. Jadi pipi istrinya mengkilat gitu. Sampai dia bisa bercermin. Hmm. Ini hadis dikatakan yang lebih bening dibandingkan cermin. Jadi ini tidak pakai krem-krem lagi. Ini. Hmm. ini bening alamin, Sampai dia bisa bercermin bagaimana mengkilatnya pipinya gitu ya. Intan paling kecil yang dipakai oleh istrinya dapat menyinari antara timur dan barat. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Tapi dia masih bingung. Dia nggak tahu siapa orang ini. Waktu dia masuk surga, kan masing-masing dihisap amalnya masuk surga. Setelah masuk surga, Allah pertemukan suami kamu di istana sana, ketemu gitu. Tapi karena sudah berubah, Walaupun ini tadinya wanita dari Afrika berkulit hitam, seperti ini nanti. Berubah, mengkilat semuanya, putih, bersih, sampai suaminya tidak kenal lagi. Suaminya bilang apa? Siapa anda ini? Ia menjawab, aku adalah tambahan atau mazid. Ia memakai, maksudnya aku ini adalah pasangan hidupmu. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tambahan dari bidadari yang diberikan kepada dia ia memakai 70 pakaian. Yang paling kecil seperti gunung Nu'man karena bagusnya. Berasal dari pohon tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Kata penulis di sini, saya katakan, pertanyaannya aku adalah mazid atau tambahan, bisa semakna dengan firman Allah dalam surah Qaf ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. <coughs> Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Yang dimaksud dengan waladaina mazid adalah dan kami masih punya tambahan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis sahih. Gak disebutkan di buku kita. Nanti ahli surga akan duduk di istanahnya. Lalu ada bidadari yang terbang di atas istanahnya. Lalu mampir di istanah dia. Lalu kemudian dia tanya, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya suruhan Allah. Saya mazid, kalau kau masih mau menerimaku sebagai pasanganmu, aku akan menjadi tambahan pasanganmu. Kalau kau tidak punya hajat, saya akan pergi ke istana ahli surga yang lain. Maka dia pun menerimanya atau dia menolaknya. Tapi saya yakin antum tidak akan tolak. <laughs> Pokoknya malam ini pulang ketawa semua. Yang laki-lakinya. Bukti bahwasanya ahli surga sudah ada dan bidadari sudah ada sekarang ini. Bahkan seseorang di antara kita kalau sudah melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, maka dipastikan istri bidadari surga sudah menunggunya. Itu sudah pasti. Hadis Nabi SAW, hadis sahih. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, Mu'ad bin Jabal meriwayatkan radhiyallahu anhu, لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور عين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا Tidaklah seorang istri atau wanita menyakiti suaminya di dunia. Tidak ada sebab dia buat suaminya jengkel, marah, melainkan istri suaminya dari bidadari mengatakan, "Jangan kau menyakitinya." Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi berpisah denganmu dan kembali kepada kami. Makanya para ulama hadis mengatakan <coughs> hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi seseorang di antara kalian kalau mau sholat maka syaitan akan datang kepadanya. Jangan kamu sholat, sholat itu berat, kamu masih ada pekerjaan, nanti saja. Lalu dia bermaksiat pada syaitan. Dia nggak mau ikutin, tetap dia sholat. Seseorang di antara kalian mau berpuasa, lalu syaitan datang mengatakan, janganlah kau puasa, susah, nanti kamu lapar, haus. Dia bermaksiat pada syaitan, dia kerjakan. Kemudian pada saat dia mau bersodokoh, syaitan takut-takutin lagi, jangan kamu bersodokoh, nanti harta hartamu akan kurang. Maka dia bermaksiat pada syaitan, dia kerjakan. Seseorang di antara kalian pada saat mau berjihad, apa yang syaitan bisikkan? istrimu nanti akan dinikahi laki-laki lain. Jadi yang digoda kecemburuannya, supaya dia nggak mau berjihad. Apa kata Nabi SAW? Lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia nggak mau tahu. Mau nikah sama orang lain itu urusan nanti. Yang penting saya sekarang berjihad. Maka dia bermaksiat, ketahuilah. Siapa yang melakukan itu, baginya jaminan surga. Baginya jaminan surga. Ternyata teman-teman sekalian, ketakutan-ketakutan secara duniawi ini semuanya kecil. Kalau kita sudah mati, ditusuk musuh saja, kena satu peluru musuh mati, kita sudah terbuka hijabnya ini. Kelihatan semua apa yang Allah janjikan. Istana surganya dia lihat bidadarinya, bahkan datang menyambutnya kalau dia mati syahid. Sebagaimana kita tahu Handalah radhiyallahu anhu yang waktu dimandikan jenazahnya baru nikah malam hari, dia belum bergaul sama istrinya. Dia menikah malam Ahad, eh maaf, malam, malam Sabtu, hari Jumat malam. Hari habis subuh, dia baru berhubungan biologi sama istrinya. Dalam kondisi dia junub, dia sempat istirahat sebentar, menjelang waktu duha Nabi SAW panggil jihad, perang Uhud, musuh sudah depan pintu gerbang. Hantalah keluar, belum mandi, masih dalam keadaan junub. Dia keluar lalu dia berperang sampai dia terbunuh. Waktu jenazahnya dikumpulin, Nabi SAW melihat Nabi alihkan pandangan matanya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa anda alihkan? Kata Nabi SAW, aku melihat ada dua riwayat. Malaikat sedang memandikan dia junub. Ini. Makanya diberikan julukan dengan gasilul malaikah. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Riwayat yang kedua, Allah mendatangkan istrinya dari bidadari menjemputnya. Maka semua urusan dunia ini sudah dilupain sama dia. Seperti itulah. Sekarang kita masuk pasal ke-18. Ini yang bujang-bujang gak boleh dengar semestinya. Tapi apa boleh buat? Pelajaran. Suruh pulang. Mau nggak yang bujang pulang nih? Nggak mau kata. Atau tutup kuping aja ya. Baik, pasal 18. Masalah hubungan seksual di surga. Beranjak daripada surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim." وفيها ما تشتهيه الأنفس anfusu الأعين Di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Hadis Nabi SAW riwayat Nasai dalam Sunan Kubra dengan sanad sahih sebagaimana juga disebutkan oleh Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya nomor 3007 Zaid ibn Arkam radhiyallahu anhu menuturkan seorang laki-laki ahli kitab datang menemui Nabi seraya berkata, "Wahai Abul Qasim, engkau menyangka bahwasanya ahli surga akan makan dan minum. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, "Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan sepuluh lelaki dalam hal makan." Maaf, seratus Kekuatan seratus laki-laki, semua laki-laki akan memiliki kekuatan seratus laki-laki. Jadi yang lemah-lemah nggak masalah di dunia. Dalam hal makan, minum, dan seksual. Ia mendebat orang itu. Orang yang makan dan minum butuh buang hajat, kata si Yahudi. Padahal di surga tidak ada kotoran. Beliau menjawab, buang hajat mereka berupa tetesan peluh, keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka seperti tetesan kasturi. Lalu kemudian perut mereka kembali kosong. Riwayat yang lain adalah riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih, gharib dan kata penulis ia memiliki berbagai riwayat pendukung yang menguatkannya, di antaranya hadis sebelumnya dan sesudahnya. Bisa dilihat dalam buku Mishkah Al-Masabih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, seseorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hal hubungan jima atau seksualnya Ditanyakan wahai Rasulullah, apakah ia mampu demikian? Beliau menjawab, ia diberi kekuatan seratus pria. Jadi ini berarti menandakan dia bisa memenuhi kebutuhan pasangannya walaupun jumlahnya banyak. Wanita di surga menghibur para suami. Dan hiburan mereka selain pelayanan-pelayanan, penampilan yang bagus, mereka juga bernyanyi. Para bidadari mengucapkan lantuan lantunan nyanyian, gitu kan? Tapi di sini yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan tanpa menggunakan alat musik. <coughs> di pasal 19 disebutkan nyanyian bidadari di surga. Tentu teman-teman sekalian di pasal 18, pasal 17 eh, sebelumnya, pasal 19 ini kalau mau lebih rinci ada buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang saya pernah sebutkan judulnya Tamasya ke Surga. Itu rinci sekali. Termasuk ada pasal di situ disebutkan tentang ada ahli surga nanti yang minta pengen punya anak sama Allah. Padahal sudah tidak perlu dia. Dan tapi dia minta, maka karena di surga semua yang diinginkan jiwa dikasih, Allah kasih dia anak. Ada ahli surga yang ingin bercocok tanam dalam hadis Bukhari. Sudah banyak pohon-pohon, tapi dia ingin bercocok tanam. Kata Nabi SAW, akan ada ahli surga yang mau bercocok tanam. Dan Allah tanya, semua sudah ada di depanmu, kenapa kamu mau? Dia bilang, ya Allah saya pengen. Saya pengen menanam, tumbuh dari hasil tangan saya. Maka Allah memberikan kepadanya bibit yang dia taruh di tanah surga. Begitu ditaruh, tumbuh, langsung tiba-tiba jadi besar, langsung berbuah. Hmm. Lalu kemudian seorang badui dengar, orang badui dengar hadis Nabi ini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pasti orang itu orang ansar. Orang asli Madinah tuh. Kenapa? Karena mereka semua pekebun. Makanya mereka masih mau berkebun lagi gitu. <coughs> riwayat yang sahih, riwayat Tabarain, maaf, dengan sanad Hasan, sebagaimana Al-Hafidh Al-Iraqi juga menyebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3011, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu, yang belum pernah didengar seorang pun di antara nyanyian mereka. Kami wanita yang baik lagi jelita, istri orang-orang yang mulia, mereka memandang dengan senang. Dan juga di antara nyanyiannya kata Nabi SAW, kami abadi dan tidak akan mati, kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat, kami bermukim dan tidak akan pernah bepergian. Dan ini kata ulama kalau ada penduduk dunia wanita yang mau seperti bidadari ini cirinya. Mereka menjaga kecantikan dan kejelitaan mereka dengan tidak banyak keluar rumah kecuali di waktu hal-hal yang darurat mereka menjadikan mereka memuliakan suami mereka selalu jadikan sebagai banggaan suaminya bukan dijadikan sebagai musuh Kemudian mereka juga selalu berdandan, karena dikatakan mereka memandang dengan senang. Sama dengan hadis Nabi SAW yang sahih, wanita ahli surga yang kalau kau pandang padanya kau akan merasa tentram dan kau kau perintahkan maka dia akan menjalankan. Juga di antara bahasanya kami abadi dan tidak akan mati. Ya, ini menandakan di akhirat tidak ada lagi kematian. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Ini ciri bidadari dan harus wanita surga di dunia harus bisa begini. Gak boleh berkhianat, bukan berarti suaminya pergi atau suaminya tidak lalu kemudian dia kontek-kontekan sama laki-laki yang lain, atau dia berhubungan gelap, ini semua jelas. Dan kami bermukim dan tidak berpergian dan ini dalil jelas tentang afdolia perempuan tidak safar, makanya dihubungkan dengan harus adanya mahram. Hadis yang lain adalah hadis yang sahih Al-Hasan diriwayatkan Tabarani juga, <clears throat> dan Hafid Iraki juga menyebutkannya, Abu Umama radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadkhulul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani al hurin 'ain." Yuganniyanihi bi ahsani sautin sami'ahu al-insu wal jinn walaysa bimizmari syaitan walakin bitahmidin lillahi wa taqdisih tidak ada seorang hamba masuk surga kecuali dua orang bidadari duduk di dekat kepala dan yang satu lagi di depan kakinya. Sambil bernyanyi untuknya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengarkan oleh manusia dan jin. Bukan dengan seruling-seruling syaitan, maksudnya alat-alat musik, tapi dengan pujian pada Allah dan mensucikannya. Yang terakhir dalam pasal kita adalah hadis disebutkan oleh Tirmidzi dalam Sahihul Jami' Di antara nyanyian bidadari kata Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bidadari bernyanyi di surga dengan senandung kami bidadari yang sangat cantik yang dipingit untuk suami yang mulia. Ciri khasnya adalah mereka selalu memuji suaminya. Dan dari dalil ini semuanya disebutkan bahwasanya istri di dunia boleh <clears throat> boleh memuji, boleh bernyanyi buat suaminya. Tapi tanpa menggunakan alat musik. Kalau Allah memberikan dia suara yang indah, dia menghibur suaminya, dia bernyanyi, dia lantunkan puji-pujian buat suaminya. Ini semua adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian di pasal ke-20 perhiasan ahli surga. Nah ini kelasnya perempuan sekarang. Ya. Sudah cukup antum tiga pasal ya. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23 <clears throat> Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman Yuhaud billahi minasyaitonir rajim yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutra. Saya yakin ini motivasi ini lebih banyak kepada wanita. Gitu kan? Karena kalau kita sebutkan nanti kalau kamu berhasil kau akan dapat emas, kau akan dapat mutiara bagi laki-laki tidak tidak terlalu berefek beda dengan wanita. Maka akan dapat emas banyak, nah, akan dapat mutiara, akan dapat pakaian dari sutra. <coughs> Maka ulama mengatakan ini semua motivasi kepada kaum wanita. Kemudian juga surah Al-Insan. <coughs> surah nomor berapa itu? Hah? 61? Hmm? 21. Ayat 20 ayat 21. Surah nomor berapa? Hmm. Sudah mulai ngaco nih rupanya ya. Sudah membayangkan bidadari terus. Ya. Baik, selanjutnya adalah saya akan baca di sini dari ayat 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim surah Insan ayat 12 wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka, para orang-orang yang sabar dalam ibadah kepada Allah, berupa surga dan pakaian sutra. Muttaki'ina fiha alal araik, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan di sana <clears throat> mereka duduk bersandarkan di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Sebagaimana sudah kita jelaskan ini ya bahwasanya tidak ada lagi terik matahari dan cahaya yang ada seperti matahari baru terbit. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullidat kutufuha tadlila. Dan naungan atau pepohonan, pepohonan surga dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Kata sebagian ulama tafsir, kalau dia ingin maka mendekat kepada dia sehingga dia mudah memetiknya dan begitu disentuh sudah ada di tangannya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat khawarira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur dengan jahe, hangat. Ainam fiha tusamma salsabila dan di sana juga terdapat mata air yang bernama salsabila. ويطوف alaihim wildanum مخلدون إذا رأيتهم hasibtahum لؤلؤا manthura. Dan mereka juga dikelilingi dengan pemuda-pemuda yang tetap muda, tampan dan muda. Tadi bidadara, apabila kamu melihatnya, maka kamu kira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan mereka dan memakai gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan juga suci. Ayat terakhirnya dikatakan innaha inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Maaf, dua ayat ya. Dikatakan ini semua adalah balasan untukmu atas segala usaha yang telah engkau lakukan dan diterima dan diakui oleh Allah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu secara beransur-ansur hai Muhammad, artinya semua ini keterangannya ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis dirincikan kedua ayat tadi, surah Al-Hajj 23 dan Insan 21 adalah hadis riwayat Tabarani dalam kitab Awsat dengan sanad hasan sebagaimana juga Al-Hafidh Iraqi menyebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3004. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana adna ahlil jannati hillatan hilyatan udilat hilyati ahli dunya jami'a." lakana ma yuhallihi Allahu bihi fil akhirati afdalu min halyati ahli dunya jami'a. Seandainya perhiasan ahli surga yang paling rendah, yang paling sederhana dibandingkan atau diperbandingkan dengan perhiasan penduduk dunia seluruhnya. Semua perhiasan dunia digabungin, apapun yang mahal-mahal dari berlian, dari mutiara, dari apa saja kalau digabungin semua sehingga menjadi sesuatu yang sangat indah, Semuanya digabungkan, semua berlian, semua mutiara, semua emas, semua perak. Itu dipertemukan dengan satu perhiasan ahli surga. Niscaya apa yang diperhiaskan oleh Allah di akhirat itu lebih baik dibandingkan perhiasan penduduk dunia seluruhnya. Satu perhiasannya sudah mengalahkan semua perhiasan dunia. Hadis yang lain riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Migdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hal-hal yang dianugerahkan kepada syahid, orang yang mati syahid gugur di medan perang, semoga insyaallah kita termasuk diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang permata yakutnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang terakhir, pasal bahasan kita dan yang punya pertanyaan silahkan ditulis <clears throat> sesuai dengan tema tentunya. <clears throat> Pasal 21 masalah sapu tangan surga. <clears throat> Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Anas radhiyallahu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hadiah berupa sepajang sepasang jubah yang terbuat dari sutra tipis. Melihat hal itu, orang-orang mengagumi keindahannya. Maka beliau bersabda, sungguh sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'ad di surga lebih baik daripada ini. Yang dimaksud dengan sapu tangan Sa'ad, tahu Sa'ad ibn Mu'ad ya? Pimpinan orang-orang Ansar yang mati syahid di perang Khandak, setelah perang Khandak. <clears throat> Maka beliau mati syahid dan pada saat beliau mati yang Nabi SAW mengatakan Jibril telah datang kepada saya memberitahukan kalau arsnya Allah goncang dengan meninggalnya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu dan ini sahabat Nabi yang mulia. Bagi teman-teman yang ingin melihat kisahnya atau mendengar bisa kembali ke bahasan kita di YouTube sudah ada bahasan tentang Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu dan tinggal bagaimana menciplak hidup beliau bukan mustahil bersama beliau. Dan dikatakan di sini dalilnya adalah adanya sapu tangan di surga yang digunakan. Tentu sapu tangan di dunia untuk membersihkan ingus misalnya atau keringat tapi di akhirat bukan untuk untuk itu, untuk memang keindahan, menyempurnakan keindahan pakaian dan penampilan mereka. Baik kita baca pertanyaan, saya mau menjelaskan tentang surga dan isinya, termasuk tentang bidadari kepada istri saya. Tapi istri saya selalu cemburu karena bidadari-bidadari itu. Bagaimana caranya saya menjelaskan kepada istri? Saya sudah bilang, bidadari dijelaskan kepada siapa? Laki-laki. Jangan jelaskan kepada istri masalah bidadari. Hah? Sama istri jelaskan tentang perhiasan, di surga nanti dapat baju sutra, dapat emas, gitu. Kalau antum bicara sama laki-laki di surga itu ada bidadari, begini, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak usah dijelaskan pada istri itu. Kalau dia mau nanti dia baca sendiri. <clears throat> Ada saja suka cari gara-gara ya. Hmm. Seperti sudah tidak ada tema kecuali harus menjelaskan bidadari kepada istri gitu. Kecuali kalau dia hadir di taklim begini, ilmu harus dia dengar, ya, harus dia sampaikan. Ada seorang wanita dai ya terkenal di Mesir, itu sangat luar biasa. Sampai dia tulis buku, judulnya itu kurang lebih bahasa Indonesia-nya itu wahai muslimah, kenalilah sainganmu dari bidadari. Begitu judulnya. Di dalamnya itu semua memotivasi muslimah agar jangan sampai luput surga. Dan usahakan agar mereka bisa lebih daripada bidadari dengan keimanannya. Karena bidadari memang tidak diberikan cobaan dalam hidupnya. Wanita muslim akan lebih tinggi daripada itu derajatnya. Maka dia sebutkan. Sehingga memang tidak ada pemahaman tentang cemburu dengan bidadari. Dia mau cemburu bagaimana? Dia tidak bisa lihat bidadarinya gitu. Apakah seseorang yang masuk ke dalam surga yang dibawa surga Firdaus akan bisa naik tingkat ke dalam surga Firdaus? Kalau sudah masuk ke dalam surga dan sudah ditentukan, udah nggak bisa. Sekarang puncak daripada untuk menentukan derajat surga ini sekarang. Antum masih bernafas begini sekarang saatnya. Makanya kata Nabi SAW, Ida sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu الجنة jannah wa awsat jannah. gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, minta surga Firdaus. Karena dia tertingginya surga, dia juga masuk dalam pertengahan surga. Sebagian ulama hadis mengatakan artinya surga Firdaus itu tingkatnya saking tinggi dan banyaknya. Sampai dia bersusun dari pertengahan surga sampai paling tertingginya surga. Baik, bolehkah, bisakah kita mendapatkan itu sementara amal kita masih sedikit? Boleh, kuasa Allah. Makanya merengek sama Allah pemiliknya. Tinggal itu kuncinya. Nangis sama Allah minta dimasukkan firdaus ya Allah tanpa hisab. Terima semua amalku ya Allah. Mengeluh sama Allah. Dan sudah saatnya berhenti dari kemaksiatan ini. Pelanggaran-pelanggaran sudah habis ceritanya. Masa lalu habis dan harus berubah teman-teman sekalian. Saya sudah berapa kali bahasakan, saya datang sini dan teman-teman datang sini, kita harus fahami konsepnya. Kita datang sini bukan meramaikan masjid saja. Antum datang mengambil ilmu dan yang sedang saya sampaikan ini bukan dongeng yang saya karang-karang. Hadis riwayat ini, ayat di surah ini, ini penyampaian tinggal tunggu mati semua kelihatan itu. Jadi tidak boleh ragu sama sekali, bubar ini dengan penuh keyakinan, itu yang penting. Harus dibawa pulang dan kejar itu sebagai target. Gitu kan? Bagaimana jika penduduk surga pengen berjumpa dengan Allah Azza wa Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Kalau Allah kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, semua sudah masuk ke dalam surga termasuk yang lewat neraka dulu. Dibersihin dulu dosa-dosanya. Allah Azza wa Jal akan mengumpulkan mereka dalam dua riwayat sahih. Yang pertama adalah bertanya pada mereka. <clears throat> Apakah sudah cukup nikmat yang aku berikan pada kalian? Kata mereka, ya Allah nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena penghuni surga bisa lihat penghuni neraka supaya mereka bersyukur, selalu bersyukur. Dan penghuni neraka bisa lihat penghuni surga supaya mereka menyesal seterusnya. Ya. Maka Allah Azza wa Jal berkata dalam riwayat pertama, hari ini aku angkat murkahku dari kalian, maka berbuatlah semau kalian. Penghuni surga boleh buat apa saja. Dan kata Nabi SAW dalam closing hadis penutupannya, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Gak ada lagi perbuatan buruk, gak ada lagi saling ganggu, saling bunuh, dan gak ada semuanya. Perbuatan kebaikan. Tapi ini karunia dari Allah. Mereka sudah abadi, Allah tidak akan pernah murkah lagi selamanya. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah kalian tidak akan lagi terulang dengan kesalahan ayah kalian Adam. Yang akhirnya membuat kalian keluar lagi dari surga. Itu yang dimaksud dengan hari ini aku akan angkat murkahku dari kalian artinya tidak akan ada hukuman seperti ayah kalian Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena melakukan pelanggaran kan gitu. Baik. <clears throat> Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi Allah Azza wa Jal mengangkat hijabnya, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Maka pertama kali ahli surga melihat Allah. Semerentak pada saat itu semuanya istana dayang-dayang, makanan, pakaian dengan keindahan yang luar biasa terlupakan. Dan mereka mengatakan, Ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka dijadikanlah melihat wajahnya Allah adalah nikmat terbesar di surga. Dan Allah akan memperlihatkan dirinya untuk ahli surga setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Ya. Dan yang akan lihat surga itu, yang lihat Allah hanya penghuni surga. Yang lain tidak. Ini pertanyaannya terlalu sensitif ini. Ya. Lebih nikmat menggauli istri sendiri di surga atau dari surga? Atau keduanya sekaligus? Untuk apa antum tanya? Sudah tahu kalau orang biologis nikmat, masih bertanya. Ya. Hah? Pak Yoyo yang nanya. Fitnah itu nggak boleh. Apakah nanti apabila masuk surga? Apakah nanti masuk surga? Insya Allah amin. Istri suami pada saat di dunia akan menjadi suami istri di surga? Jawabannya iya. Selama mereka tidak cerai, akan bersama di surga. Gitu kan? <clears throat> Dan itu disebutkan dalam surah At-Tur. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walladzina amanu. Eh, wattaba'athum dhurriyyatum biimanin. imanin Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman maka kami akan ikutkan bersama mereka keluarganya, keturunannya, istri anaknya bersama-sama dengannya di surga. Apa ini? Tidak jelas tulisannya. Apakah sebenarnya buah khuldi itu, apakah itu ciptaan Allah atau hanya tipu daya syaitan saja? Apa masih ada buah khuldi itu di surga? Ini pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, tidak ada namanya buah khuldi. Bukan namanya buah khuldi. Yang menyebutkan kalimat khuldi di dalam Al-Quran iblis. Karena iblis bilang sama Adam apa? A'udzubillahi hal adulluka ala syajaratil khuldi. Iblis yang bilang, hai Adam, mau nggak saya tunjukkan kamu ke pohon khuld. Khuld dari kata-kata khalada, khalidina, bekekal artinya. Mau nggak saya tunjukkan kamu ke pohon yang kalau kamu dekatin, kamu ambil buahnya, kamu akan kekal di dunia. Jadi bukan namanya pohon huldi, tapi itu kalimat dari iblis yang menganggap ini pohon kekal untuk menipu Adam alaihissalam. Itu dulu ya. Jadi perlu difahami masalah ini. Apakah ada buah huldi? Jelas tidak ada di surga. Karena ini cuma istilah yang digunakan oleh iblis. Ada sebuah pohon memang yang Allah larang Adam dengan istrinya untuk sentuh. Sebagai cobaan buat Adam alaihissalam. Ternyata syaitan menggodahnya dan akhirnya Adam alaihissalam terpengaruh untuk itu. Surga diciptakan dengan penuh kenikmatan yang tidak ada tarah, bahkan kita tidak dapat membayangkannya saking nikmatnya. Namun kenapa masih banyak orang yang tidak patuh apakah kita sebagai manusia harus di apa ini dipertunjukkan dahulu surga seperti apa agar bisa patuh semuanya. Sebenarnya orang-orang yang tidak patuh itu yang belum belajar saja, gitu kan? Tujuan teman-teman sekalian kita bahas masalah surga neraka untuk itu. Supaya antum punya gambaran, oh ternyata kalau saya patuh Allah janjikan begini, Allah janjikan begini, Allah janjikan begini. Dan ini teman-teman hanya karena pertemuan kita terbatas dua jam, gitu kan? Kadang-kadang dua jam sekian. Ini terbatas, jadi kita bahas per bab, per bab, per bab. Ini kalau antum duduk ini dibaca non-stop dari bab ke bab, maka akan lebih cepat, gitu kan? Akan lebih cepat kita bisa pahami seperti satu rangkuman surga sudah faham, gitu. Jadi memang tujuannya untuk itu supaya memang Orang faham tentang surga dan memang subhanallah mempelajari masalah akhirat akan membuat kesadaran penuh dari seorang manusia tentang sebentarnya dunia dan adanya kehidupan abadi di sana. Adanya janji-janji yang pasti. Hanya dengan sedikit saja upaya di dunia, sedikit cobaan, maka semuanya akan didapatkan yang terbaik di akhirat. Gitu kan. Ada hadis Nabi SAW yang tentu antum sudah tahu semua yang berbunyi, akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, raja dari kecil sudah lahir di kerajaan sampai dia mati di kerajaan. Nikmat semuanya, makanan, minuman, pakaian, segala macam ada. Tapi ahli maksiat. Kemudian dicelupkan satu celupan di neraka dikeluarkan. Ditanya, kau pernah rasa nikmat selama ini? Dia bilang, tidak pernah selamanya. Karena beratnya siksaan neraka. Didatangkan orang yang paling susah di dunia, paling susah, nggak ada sendal, nggak ada pakaian, nggak ada makanan, nggak ada keluarga, nggak ada orang yang suka sama dia. Tapi orang beriman, Kemudian didatangkan di akhir, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarin lagi. Ditanya, kau pernah susah selama ini? Dia bilang, tidak pernah selamanya. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semestinya orang kalau sudah tahu begini teman-teman, tinggal dia patuh saja. Itu kan. Memang ada orang yang tidak patuh karena dia belum tahu kan gitu. Orang tidak tahu. Seperti orang ini listrik misalnya berbahaya, bisa nyetrum kalau dipegang. Kalau orang belum tahu itu, dia berani pegang. Iya kan? Tapi kalau dia tahu ini berbahaya menyengat dia, dia sudah tahu, oh kalau orang zina itu diinin, orang mencuri itu diinin, hukumannya seperti ini, orang riba, orang segala. Dia nggak berani, oh ini kalau saya pegang kesetrum, saya nggak mau, dia berakal. Jadi gitu kan, jadi memang seperti itulah. <clears throat> Jika seorang suami mengucapkan kata cerai terhadap istrinya, namun sang suami tidak faham agama, Suami mengkira baru sah cerai jika diucapkan di depan orang tua atau ada saksi. Bagaimana hukumnya? Ini tetap jatuh, Allahu alam dan dia harus tahu hukum ini. Masalah pengucapan, tentu ada pendapat yang mengatakan orang jahil tidak jatuh cerainya. Tapi ini kalau dibuka hukumnya dikatakan dalam majelis nggak apa-apa. Kalau orang masih belum tahu nanti disalahgunakan hukumnya ya. Maka ulama sebenarnya merincikan tentang siapa yang bisa dikatakan jatuh atau tidak jatuh cerainya. Kalau memang betul-betul dia tinggal di sebuah tempat yang jauh dari jangkauan para ulama, para penuntut ilmu, tidak ada Al-Quran dia bisa baca, nggak ada sekali apa-apa. Kemudian dia mengucapkan kalimat cerai, mungkin masih terbuka pintu dikatakan oleh para ulama tidak dihitung jatuh. Tapi kalau dia di sebuah kota, dia bisa belajar banyak masjid, banyak ulama, bisa bertanya. Ini jatuh tolaknya. Jatuh tolaknya karena dia mesti bisa belajar gitu kan. Dia harus bisa belajar. Jadi mengucapkan kalimat cerai dalam rumah tangga tidak boleh sembarangan ini. Ya, tidak boleh sembarangan dan jangan ucapkan itu masalah halal atau haramnya kemaluan istri kita. Jadi nggak boleh teman-teman bermain dengan masalah itu. Bahkan kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menceraikan atau mencaci maki istrinya di pagi hari, kemudian dia menggaulinya pada malam hari. Itu bukan adab, bukan tata kerama. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan mereka mendampingi kita, maka kita juga memuliakan mereka. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka sudah ada, namun penghuninya belum ada. Apakah bidadari diciptakan pada saat manusia masuk surga? Bidadari tersebut penghuni surga. Sudah diciptakan dari dulu bidadari bersamaan dengan adanya surga, gitu kan. Tapi Allah ciptakan mereka tanpa ada umur. nggak ada lagi perhitungan dimensi waktu, nggak ada perubahan fisik. Gitu kan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan bidadari sudah diciptakan jauh sebelum manusia. Jauh sebelum manusia. Lalu Allah yang menentukan, ini nanti akan menjadi pasangan hamba saya yang beriman ini. Allah sementara yang tentukan mereka semua dengan kuasanya. Kita tidak tahu bagaimana prosesinya, tapi kita mengimani tentang keberadaannya. Jadi sudah ada bidadari itu bersamaan dengan diciptakannya surga. Sebagaimana kita tahu surga dan neraka diciptakan bahkan sebelum penciptaan makhluk. Ya, setelah diciptakan pena, disuruh catat oleh sang pencipta Allah, dicatat semua takdir-takdir di lohil mahfud. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, lalu menurut Jibril untuk melihatnya dan menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan penghuni-penghuninya dan sistem yang ada di dalamnya, seterusnya. Jadi sudah ada semuanya itu. Makanya tadi dalil jelas bidadari bisa berbicara gitu kan, kepada seorang istri yang membuat suaminya marah di dunia. Di surga itu kan kita nggak ada perasaan iri karena sudah dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Misalnya kita berkunjung ke tempat saudara kita yang ternyata derajatnya lebih tinggi Apakah kita bisa merasa bahwa fasilitas surga saudara kita lebih baik daripada e, milik kita dan apakah perasaan itu termasuk iri? Sudah tidak ada lagi perasaan itu. Karena semua orang masuk surga, <clears throat> masuk surga terendah saja itu sudah luar biasa. Surga terendah saja sudah luar biasa itu. Sudah seperti yang dimiliki 10 kali lipat raja dunia. Sebagaimana hadis-hadis sahih menjelaskan masalah di penutupan bab kita nanti di surga kita akan jelaskan riwayatnya gitu kan. Itu sudah nikmat terbesar dan itu pun dia tidak habis-habisnya menikmatinya. Kalau masalah dia mengunjungi saudaranya lebih baik sudah tidak ada cemburu lagi. Karena dia tahu ini dengan keadilan Allah. Tahu orang ini berhak. Gitu kan. Makanya kata Nabi SAW pada saat di satu malam di dalam hadis sahih keluar bintang lagi gemerlapan di langit lalu beliau mengatakan Apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Pada para sahabat mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguh jiwa Muhammad, demi jiwa Muhammad dan dalam genggamannya, seseorang di antara kalian akan melihat nanti istana-istana para penghuni surga, jaraknya seperti kalian di bumi ini lihat bintang-bintang itu. Jauh sekali, tapi kelihatan istana-istana mereka. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu di atas istana para nabi-nabi dan rasul? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang saleh dari umatku. Atau orang-orang saleh dari yang beriman. Gitu kan. Berarti memang derajat mereka berbeda. Tapi fasilitasnya sudah tidak bisa lagi dicemburuin. Sebagaimana juga ahli neraka nanti kalau masuk neraka. Mereka masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah suruh mereka berbuat dosa. Bahkan Allah turunkan wahyu mengancam. Orang riba akan, <coughs> akan dihukum begini, orang zina akan dihukum begini, orang bohong dihukum begini, ada hukumannya semua. Maka secara otomatis mereka masuk neraka mengakui keadilan sang pencipta Allah. Bagaimana peran malaikat yang bertugas di bumi setelah kita sudah berada di surga nanti? Apakah Allah menghentikannya? Akan Allah atau Allah memberikan tugas, pesan karena dunia dan bumi sudah tidak ada Allahu alam. Kita tidak pernah temukan dalil masalah itu. Ya, yang penting adalah bagaimana antum berbuat kebaikan. Tidak usah tanya lagi malaikat mau diapain gitu kan. Nanti yang yang catat amal baik, amal buruk saya di mana? Emang mau jadikan sohib di surga? Dan nggak apa-apa, masuk surga aja sudah alhamdulillah. Kan gitu ya. Allahu alam. Sudah mulai? Baik, kalau begitu kita tutup sampai sini teman-teman sekalian. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan mendengarkan ucapan kita serta ada malaikat-malaikat yang hadir dalam majelis ilmu agar mencatat perbuatan kita ini sebagai tambahan amal kita di hari kiamat dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa memandu kita insya Allah masuk ke dalam surganya tanpa hisap. Dan kita berdoa kepada sang pencipta Allah agar semua amal yang benar kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal tiba nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa dan pelanggaran dan kesalahan yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia ini dari presiden sampai kepada jajaran pemerintahan yang paling rendah pun dan seluruh masyarakatnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Islam, terutama Jakarta yang dalam waktu dekat akan diberikan pemimpin. Semoga Allah berikan pemimpin yang muslim, yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta dugaan dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Semuanya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu sebelum kafaratul majlis maka saya mengingatkan kembali teman-teman sekalian tentang masalah adanya Islamic Center yang lagi dibangun dan bagi yang berminat untuk partisipasi silakan saja dan tentu untuk didahulukan bangunan masjid kita ini, ya, bangunan masjid kita ini, kalau ada yang mau menyumbang mendapatkan amal jariah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung di muka bumi maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Maka menyumbang buat masjid apalagi untuk diperluas insya Allah sangat baik. Dan insya Allah dengan niat baik Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan apa yang kita berikan. <clears throat> Yang saya masukkan Islamic Center memang akan kita bangun insya Allah di pusat kota Jakarta dengan harapan Allah yang maha suci dan maha kuat dan maha perkasa memudahkannya. Ada masjid besar, masjid Jame' yang memang bisa menampung sekian banyak jemaah supaya bisa tablik akbar, kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu kita harapannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkan cahaya sunnah dari masjid ini. Dan kita akan buat kampus khusus untuk uh, strata S1 dengan batas umur tertentu tentunya tamatan SMA atau pesantren lalu kemudian kita sekolahkan gratis mereka tinggal di asrama dengan harapan empat tahun mereka hafal Quran 30 juz dan hafal 1000 hadis minimal dan insya Allah dengan akidah-akidah yang baik kemudian kita juga akan buat kelas pelatihan da'i dan ini tidak ada batas umur Dua tahun mereka akan ikut juga tahfidz Quran 130 juz dan juga menghafal 1000 hadis dengan izin Allah tentu dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis tersebut dan mereka nanti bisa lebih luas untuk berdakwah. Kemudian saya kembali mengingatkan, saya pernah sampaikan nomor telepon eh, satu travel, ya memang travel ini tadinya ada kerjasama, yaitu Kasturindo dengan nomor kosong, saya pernah kasih nomor Agus, ya, 0811-9300-723, eh, itu akadnya sudah terhenti kemarin, gitu kan, dan saya ingatkan kembali untuk eh, saya sudah berlepas diri dari situ, kalau masih ada teman-teman yang berangkat dengan travel ini itu hak mereka masing-masing, tapi saya pribadi sudah memberhentikan akadnya sebab brosur di mana-mana tersebar sampai akhir 2017. Saya menemukan ada banyak pelanggaran syari di situ dan saya merasa tidak perlu lagi untuk melanjutkan setelah saya nasihati dia tidak mau dengar, maka saya berlepas diri. Juga sama dengan di Google sekarang yang tertulis kalau orang ketik umroh bersama Ustaz Khalid keluar Dian Cahaya Travel. Saya tidak tahu orang ini, saya tidak pernah kenal sebelumnya lalu kemudian dia mengaku sebagai marketing dan seterusnya ini semua saya lihat adalah hal yang kurang baik. Maka ini semua saya berlepas diri dan saya sudah menyampaikan teman-teman sekalian dan saya merasa bertanggung jawab menyampaikan karena dulu saya pernah menyebutkan nomor telepon dan nama orang ini.